Lalu kemudian itu pula yang terjadi pada Musa alaihi salam di tengah gurun pasir tandus kering Allah berjanji walaupun yang takut itu bukan Bani Israel Bani Israel tak takut sama Allah pemimpinnya takut maka Allah tetap turunkan apa kata Allah wadhallalna alaihimul ghamama kami naungi mereka dengan ramam awan hitam sehingga cahaya matahari tak tembus sampai ke bawah panas di atas sejuk di bawah wa anzalna alaihimul manna wassalwa kami turunkan makanan manna dan salwa sampai pada puncak ketakutan di hadapan laut merah di belakang pasukan Fir'aun maju ke depan mati konyol mundur ke belakang mati dibunuh oleh tentara pasukan Fir'aun apa kata sahabat Musa wa qala ashabu Musa berkatalah sahabat-sahabat Musa Bani Israel inna lamudrakun inna lamudrakun mati kita Musa kena kita sekali ini habis kita akan disembelih oleh Fir'aun inna lamudrakun apa kata Musa kalla kalla sekali-kali tidak inna ma'iya rabbi sayahdin inna ma'iya bersamaku rabbi ada Allah bersamaku ada Allah sayahdin tahukah Musa bahwa laut itu akan terbelah tak tahu seandainya dia sudah tahu duluan tak ada yang aneh orang sudah tahu duluan Musa dengan penuh keyakinannya mengatakan kalla sekali-kali tidak inna ma'iyya bersamaku Rabbi Tuhan saya hadir dia akan menunjukkan jalan tengok saja Allah katakan idrib bi'asakal bahar pukulkan tongkatmu itu famfalaqa maka terbentanglah jalan terbelah di antara dua alam di antara yang terbentang jalan kapaudil azim seperti dinding bukit yang kokoh jadi bukan dia berjalan di atas air macam orang main ski air daratan itu nampak terbelah ke bawah lalu air itu di sebelah kiri kanannya kapaudil azim seperti tembok bukit yang kokoh lewatlah Nabi Musa alaihissalam sesungguhnya kisah-kisah itu diceritakan Allah bahwa kita pun mungkin mengalami hal yang sama seperti yang dialami Maryam seperti yang dialami Asia seperti yang dialami Musa seperti yang dialami Isa seperti yang dialami Muhammad sallallahu alaihi wasallam